Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Terima kasih atas kedatangan Anda dan semoga kedatangan Anda dalam melangkah menuju majelis ilmu ini diberikan ganjaran yang berlimpah dan menjadi pembuka bagi Anda men jalan menuju surga insyaallah taala. Dan selamat datang di majelis ilmu The Strangers Al Guroba yang kesekian kalinya. Dan sebelum kita mulai muhadarah ilmiah ini, dialog ilmiah bersama guru kita, seperti biasa kita akan bacakan adab-adab sedikit adab dalam majelis ilmu ini insyaallah taala. Yang pertama the first of all pastinya niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan udah yang kedua usahakan untuk mencatat faedah-faedah yang diberikan pelajaran oleh guru kita. Tidak membuat majelis tandingan, aka ngobrol, chit chat, whatsappan, facebookan dan lain-lain terutama dalam keadaan usah memberikan pelajaran menjaga ketertiban, menjaga anak-anaknya. Kami telah memberikan sebuah alat tulis menggambar untuk anak-anak supaya tidak berkeliaran. Dan paling penting juga uh, menjaga kebersihan dan kepada panitia selain yang memegang sunduk diharapkan duduk di depan, duduk kita belajar bersama kepada guru kita Al Ustaz Abu Yahya Barusalam LC Hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Al Ustaz Abu Yahya Badusalam LC telah bersama kita yang telah tadi pagi beliau telah menyempatkan mengisi kajian uh, via Skype ke New York. Masya Allah. Semoga Ustaz selalu dijaga ilmunya serta keluarganya. Baik, langsung saja kita mulai dikarenakan nanti juga Ustadz Ustaz akan mengisi daurah siangnya di Al Barkah. Baik, kita mulai saja langsung pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita insya Allah pagi ini akan membahas suatu kalimat di mana Allah, Ustaz. Di mana uh, kalimat ini terkadang orang menyepelekan, terkadang orang ketika ditanya kok nanya di mana Allah sih? Seakan-akan yang bertanya itu dianggap tidak mengimani ada Allah. Terus terkadang ketika kita bertanya orang itu marah. Allah tuh jangan ditanya begitu kan. Makanya dalam hal ini Alhamdulillah kita telah meliput, menginterview beberapa orang, kalangan, untuk kita tanyakan di mana Allah. Eh, dan pertanyaan di mana Allah ini jawabannya kenapa bisa berbeda-beda. Dan izinkan saat kita memutar video testimoni Ustaz. Dan informasi ini uh, kita bulurkan atau kita tutup mukanya untuk menjaga uh, eh, privasi bagi yang menjawab. Silakan Benny, XB di upstairs uh, sepemahaman Bapak selama ini beribadah gitu Pak. Allah itu ada di mana Pak? Ya menurut saya sih Allah ada di mana-mana gitu ya. Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana-mana. Ya nggak tahu, nggak tahu. Tapi bapak yakin kan Allah ada? Iya, ya yakin. bapak? Oh iya, enggak. Yang bapak tahu tuh Allah tuh ada di mana sih pak? Saya ada di langit, ada di bumi. ada di langit, ada di bumi ya. Ada di langit dan ada di bumi. Gitu. Ya kalau kita mau ngelihat ya mungkin nggak bisa. Yang bapak tahu tuh Allah tuh ada di mana sih pak? Ya nggak tahu, tahu ada ada di mana, di mananya. Ya belum tahu ya. Semuanya pasti ada aja lah walaupun kita dimanapun juga. kalau ada di situ umpamanya saya nggak kaya langsung minta kaya langsung minta kaya langsung minta kaya oh gitu ya Masya... Nah, maka Allah itu nggak arah nggak tempat maka Allah itu nggak arah nggak tempat kalau kita tahu kita bisa usul kita kurang ini ya Allah itu pengen di mana aja ada yang bapak tahu tuh Allah tuh ada di mana sih pak kalau kita tahu kita bisa usul kita kurang ini ya Allah itu pengen di mana aja ada di mana aja ada kenapa kok bisa menjawab ada di langit tanah di bumi Allah itu pengen di mana aja ada belakang ada depan sana ada pasti ada depan sana ada pasti berjudi itu bagaimana gitu yang maksiat Allah tahu kita kerjakan ya berarti kan Allah Allah ada di mana-mana. Itu menurut saya, Mas. Itu itu salah satu cuplikan mungkin saya silakan memberikan uh, eh, muhadornya dan kajian bagi kami. Ustaz. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Qalat fis sama. Maka si jariah ini mengatakan, "Allah ada di langit." Kemudian Rasulullah bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Maka si jariah ini mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan ia karena ia seorang yang mukminah. Di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang butuh kepada jawaban. <clears throat> Banyak di Indonesia profesor pun tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Doktor-doktor lulusan Washington, New York ataupun yang lain ketika ditanya di mana Allah banyak di antara mereka jawab di langit atau mereka menjawab di mana-mana. Ada yang berkata di hati. Ada yang berkata tidak di langit, tidak di bumi. Bermacam-macam jawaban yang dijawab oleh mereka. Sementara hamba sahaya, ini yang di zaman Rasulullah SAW hidup dia budak yang tidak pernah sekolah dan mengenyam sekolah tinggi di Amerika. Dia pun gelarnya bukan profesor. Dia pun gelarnya bukan seorang doktor. Tapi si hamba sahaya wanita ini ternyata mampu menjawab dengan jawaban yang tepat yang Rasulullah SAW membenarkan Rasulullah membenarkan jawaban si pemuda si si wanita ini. Ketika Rasulullah bertanya kepada wanita ini, Allah, di mana Allah? Maka dengan tenangnya si wanita ini mengatakan, fis sama di langit. Apakah Rasulullah mengingkari? Apakah Rasulullah mengatakan, jangan kamu katakan bahwasanya Allah berada di langit? Apakah, apakah Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita itu, kamu ini sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Rasulullah SAW membenarkan perkataan wanita ini. Subhanallah. Ternyata seorang jariah, seorang budak wanita mampu menjawab dengan jawaban yang sangat tepat. Di mana di zaman sekarang seorang profesor ditanya tentang di mana Allah, dia tidak mampu menjawab dengan jawaban wanita hamba saya tadi. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Ada sebuah kisah seorang ulama besar yang disebut dengan Imamul Haramain, imam dua negeri haram. Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Pernah mendengar itu? Abul Ma'ali Al-Juwaini. Terkenal sekali ya bagi mereka yang pernah belajar ilmu usul fikih. Imam Al-Juwaini suatu ketika di majlisnya, <clears throat> dia menetapkan dengan akalnya bahwa Allah tidak mungkin butuh tempat Allah boleh dikatakan berada di suatu tempat. Allah tidak boleh dikatakan di atas. Allah tidak boleh dikatakan di bawah. Allah tidak boleh dikatakan di mana-mana. Karena menurut beliau, karena itu konsekuensinya berarti Allah berada di tempat. Sedangkan Allah tidak butuh tempat. Rupanya ada seorang muridnya yang bernama Hamdani. Mungkin di sini ada yang nanya Hamdani ya. Hamdani berkata kepada gurunya yang bernama Abdul, Abdul Ma'ali al Juaini ini. Wahai guru, mungkin secara akal apa yang engkau katakan betul. Tapi bagaimana kita menolak darurat yang ada dalam hati kita? Fakaifa naruddu darurah allati fi qulubina kata beliau. Bagaimana kita menolak darurat yang ada dalam hati kita? Ketika tidaklah ketika kita berdoa, hati kita selalu mengharap menghadap ke atas. Ketika kita berdoa, fitrah kita menghadap ke atas, tidak ke bawah, tidak ke samping, kanan ataupun kiri. Rupanya Abul Muawi, Abul Ma'ali Al-Juwaini pun diam sejenak. Lalu beliau berkata, Hayyaratni Hamdani. Hamdani membuat saya bingung. Sebuah pertanyaan yang sangat ringan. Yang diajukan oleh Al-Hamdani kepada Abul Ma'ali siapa? al juaini Dia mengatakan kepada Abul Ma'ali al juaini wahai guru, lalu bagaimana menolak darurat fitrah kita Ketika kita berdoa, selalu hati kita, fitrah kita menghadap kemana? Ke atas. Antum kalau berdoa begini apa gimana? Hah? Atau begini? Semua kita akan berdoa begini. Bahkan terkadang kita lihat ada orang yang berdoa dengan menghadap ke atas. Hmm. Fitrah. Fitrah tidak? Fitrah. Makanya kita tidak pernah melihat ada orang berdua begini, ya Allah, mana Allah ya, nggak ada kelihatan. <laughs> Iya. Gak ada ya akhwat Islam. Fitrah manusia mengatakan Allahumma, Allahumma, Allahumma. Hatinya menghadap ke atas. Lalu bagaimana hai guruku kita menolak fitrah ini? Abdul Muali tidak bisa menjawab. Lalu dia pun tepok jidat. Aduh, Hamdani membuat aku bingung. Kemudian beberapa hari lamanya Al-Juwaini tidak keluar rumah. Ternyata setelah itu Imam Al-Juwaini bertaubat dan menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arasnya. Dan bahwasanya Allah berada di atas. Dan bahwasanya keyakinan alusunnah itu yang paling mudah diterima oleh akal dan fitrah. Bagaimana tidak ya akhal Islam azakumullah? <clears throat> Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya Allah menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arash. Dalam tujuh ayat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan semayam itu dalam tujuh ayat. Sesuai dengan jumlah langit. Langit ada berapa? Ada tujuh. Allah mengatakan di antaranya dalam surat Toha ayat 5. Allah bersama Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman di atas arasnya bersemayam. Istawa dalam bahasa Arab ada tiga makna. Makna yang pertama makna yang secara umum. Itu kata istawa saja. Maka ini maknanya banyak, diantaranya sama rata. Makna yang kedua istawa, setelahnya ada ila. Istawa ila artinya menuju. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittat eh, Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma ardi jami'a thumma stawa ilas sama. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi ini. Kemudian Allah menuju ke langit. Fasawahuna Untuk apa? Untuk menyempurnakan penciptaan langit. Kemudian yang ketiga, istawa setelahnya ala Istawa setelahnya apa? Ala. Maka ini maknanya hanya satu. Yaitu ala wartafa'a. Tinggi bersemayam. Dan ini yang dipahami oleh para oh ahli lughah. Para ahli bahasa Arab yang ternama seperti Ibnul Arabi. Ya. Al-Mubarrad dan yang lainnya. Mereka memahami kata-kata istawa ala tidak ada makna lain kecuali satu yaitu ala wartafa. Artinya tinggi di atas. Istawa ala. Makanya Allah ketika menyebutkan bahwa dirinya bersama yang di atas arash dengan menggunakan istawa ala. Dalam surat At-Toha Allah mengatakan di situ Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Allah juga berfirman dalam surat al uh, apa namanya As-Sajdah. Ya. <clears throat> Ayat 3. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan Allah ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dalam enam hari Kemudian Allah pun istawa ala. Apa itu? Bersemayam di atas arash. Allah berfirman juga dalam surat Al-Hadid. Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa al arsh. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian Allah pun istawa ala. Namun aneh, Sebagian orang ada yang memahami istawa ala itu artinya istaula. Katanya istawa ala itu artinya menguasai. Tahu anda? Apa alasan mereka mengatakan bahwa istawa ala itu katanya istaula? Mereka berdalil dengan sebuah syair yang diucapkan oleh seorang yang bernama Ibnul Khattal ketika ia mensifati Bishr, seorang penguasa yang menguasai Irak. Ia bersyair begini, Istawa Bishrun alal Irak, min ghairi sayfin wala damin muhraq. Bishr istawa ala, artinya menguasai Irak. Ya, dengan tanpa pedang dan tanpa darah yang terkucur. Kata mereka ini menunjukkan istawa Allah mempunyai mana apa? Ya istaula. Maka Ibnu Qayyim membantah habis pendapat ini dengan mengatakan pertama bahwa yang mengucapkan ini adalah yang bernama ibnu Khatal. Dan ibnu Khatal ini rajulun majhul, tidak dikenal siapa dia. Balqila innahu Nasrani. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia seorang Nasrani. Bagaimana kita akan berhujah dengan orang yang tidak dikenal siapa dia? Bahkan dikatakan bahwa di seorang Nasrani, kemudian kita menolak perkataan para ulama ahli bahasa Arab yang ternama yang menyebutkan bahwa istawa Allah itu artinya apa? Ya. Maka dari itulah ini sesuatu yang aneh sekali. Tidak dikenal dalam bahasa Arab istawa ala itu artinya istaula menguasai. Lalu bagaimana kita akan menjawab firman Allah ketika Allah mensifati perahunya Nabi Nuh alaihissalat wassalam. Ketika pada waktu itu Nabi Nuh pun di atas perahunya. ya Di atas banjir bandang. Kemudian Allah mengatakan apa? Fastawat alal judi. Lalu perahu Nabi Nuh pun istawa ala. Istawa alal judi. Judi itu gunung judi. Ya. Lalu perahu Nabi Nuh itu pun istawa alal judi. Mungkinkah dikatakan di situ berkuasa? Mungkinkah perahu disebut menguasai? Kemudian perahu Nabi Nuh menguasai gunung judi. Kok perahu disifat menguasai? Enggak mungkin, Pak. Tidak ada kecuali makna satu. Artinya ala. Di atas bertengger, di atas al-judi. Akhal Islam a'azakumullah. Ini yang pertama Allah menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran Allah bersemayam di atas arash. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasannya naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh." Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik itu naik. Berarti kalimat yang baik itu naik kemana? Kepada Allah yang namanya naik dari bawah ke atas apakah dari ke atas ke bawah Pak? Dari bawah ke atas. Berarti kepada Allah kalimat taib itu naik berarti naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah berada di mana? Di atas. Wal amalu salihu yarfa'uh dan amalan salih Allah angkat. Apa itu ngangkat? Ngangkat itu dari atas ke bawah apa ke kemana? Hakada. Demikian. Demikian pula ya akal Islam Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Anda yakin semuanya sudah tahu ayatnya. Apa itu? Inna anzalnahu في ليلة qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan apa? Dia Al-Qur'an. Terus di malam Lailatul Qadar. Ya. Yeah. Kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kami di sini siapa? Allah. Kami telah menurunkan Berarti Al-Quran turun. Turun dari mana Pak? Dari atas dong. Makanya anda tanya kepada orang yang merayakan nuzulul Quran. Kamu merayakan nuzulul Quran. Iya, nuzulul Quran artinya apa sih? Turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah apa dari apa bawah ke atas? dari atas ke bawah berarti Al-Quran dari atas dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah itu menunjukkan bahwa Allah berada di mana berada di atas ya. dalam Al-Quran pula Allah menyebutkan bahwa Allah berada di langit Allah berfirman dalam surat apa itu Al-Mulk Al, ya Aamintum man fis sama' An yakhsifa bikumul ardo fa Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Allah mengatakan Allah berada di langit. Ya. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang berada di langit? Tapi kan ustadz yang namanya langit kan banyak ustadz. Awan juga disebut langit. Ini juga langit-langit nih. Langit yang mana? Kadang ada orang berkata begitu. Terus langit yang mana? Kita katakan langit sudah jelas, Mas. Dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis dalam ayat-ayat yang sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan langit di sini di atas a arash harus ditafsirkan oleh ayat yang lain harus ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwatul iman a'azzakumullah <clears throat> Maka dari itu ya akhwat Islam. Keyakinan para sahabat semuanya meyakini bahwasanya Allah bersama yang di atas arash. Allah berada di langit. Saya akan membawakan ya, di antara perkataan-perkataan para ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya setelahnya tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa ardah. Pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud? Sahabat mulia. Beliau berkata, "Ma baina sama'il quswa wal kursi 500 am wa baina al kursi wal ma'i kadzalik wal arshu fawqa al ma' wa wallahu fawqa al arsh." La wala yakhfa alai syai'un min a'malikum. Jarak antara langit yang paling tinggi, langit tujuh maksudnya, dengan kursi Allah itu lima 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara kursi dengan air itu 500 tahun perjalanan. Dan aras berada di atas air. Dan Allah berada di atas arash dan tidak tersembunyi kepada Allah sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Dikeluarkan oleh al likai Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, demikian pula At-Tabrani, demikian pula Abu Syekh, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah dan juga menyatakan Ad-Dhahabi bahwa sanadnya sahih. Ibnu Qayyim pun dalam kitab Ijtima' Juyus Islamiyah, Al-Haythami pun dalam kitab Majma' Zawaid dan perawi-perawinya thiqat. Subhanallah. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Yang kedua, perkataan Zainab bintu Jahsh. Masyhur perkataan beliau ketika beliau membanggakan dirinya di, hadapan istri-istri Nabi yang lain. Apa kata Zainab? Zawajan, zawwajakunna ahlikunna wa Allah min fauqi sab'i samawat kata beliau kalian nikahkan sama wali-wali kalian aku dinikahkan langsung oleh Allah di langit yang ketujuh perkataan ini ada dalam sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya di mana Zainab pintu Jahash berbangga di hadapan siapa? Para istri-istri Nabi beliau mengatakan, Ya kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah langsung dari langit yang ketujuh. Masya Allah. Keyakinan seorang sahabiat. Tapi apakah istri-istri Nabi mengingkari perkataan Zainab pintu Jahsh? Tidak. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Ini merupakan keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Ka'ab al-Ahbar. Berkata Ka'ab al-Ahbar, qala Allah fit Taurah, yang membawakan ya yang ada dalam Taurat. Berkata berfirman Allah dalam Taurat, "Anallah fawqa ibadi wa arshi fawqa khalqi." Akulah Allah di atas hamba-hambaku dan arasku di atas makhluk-makhlukku wa ana ala arshi dan aku berada di atas arasku udabbiru amra ibadi aku mengatur urusan hamba-hambaku wala yakhfa ala syai'in fi sama wala fil ardi perkataan Ka'ab al-Ahbar ini dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam al adhamah Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Abu Nuaim dan Al-Hilyah Abu Ya'la demikian pula Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan pula di dalam kitab Al-Gunyah dan sesuatu yang harus antum ketahui Syekh Abdul Qadir Jilani meyakini keyakinan ini. Beliau dalam kitab Al-Gunyah berkata, kenal nggak Syekh Abdul Qadir Jilani? Saya yakin kayaknya seluruh orang Indonesia kenal deh. Siapa yang nggak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Seorang wali bahkan dalam dunia tasawuf beliau itu disebut dengan Al-Qutbul A'bom, kutub yang paling tinggi yang katanya bisa nempeleng malaikat maut. Ya, Berkat maut aja kalah sama beliau. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Balgunia berkata apa? Wa kana Allahu ala arsyihi istawa dan adalah Allah bersama yang di atas arasnya. La kama taqulul asy'ariyah. Tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat fa innahu yukhalifu ma taqadahu salafus salih karena itu yang bertentangan dengan keyakinan salafus salih Masya Allah namun Pak saya pernah melihat ada orang yang mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani berkata begini siapa yang mengatakan Allah bersama yang di atas arash kafir dia tidak sadar dia sudah mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri Padahal ketika ditanya menurut anda Syekh Abdul Qadir Janagun, oh itu wali, itu wali. Apa anda tidak tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jelani meyakini Allah bersama yang dia arash? Berarti anda konsekuensinya mengkafirkan beliau juga. La haula wa la Kita lanjutkan. Kemudian setelahnya, setelah Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Mubarak yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Sabata an Ali bin Hasan bin Syaqiq Syekhul Bukhari qal Ya Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq gurunya Imam Bukhari berkata Qultu li Abdullah bin Mubarak kaifa na'rifu rabbana Aku berkata kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana kita mengenal Rob kita? Qala fis sama'i ala arsyih. Berkata Abdullah bin Mubarak, Allah berada di langit yang ketujuh di atas arasnya. Dan dalam satu lafaz ala sama Isabi ala arsy di atas langit yang ketujuh. Ya, wala naqulu kama taqulul jahmiyah innahu hahuna fil ardi dan kita tidak akan meyakini seperti yang diyakini orang-orang Jahmiyah bahwasanya Allah tidak berada di bumi. Wa qala beliau juga berkata, ya kata Ali bin Hasan Aku bertanya kepada Mubarak, "Kaifa bagi lana an na'rif Rabbana?" Bagaimana selayaknya untuk kita mengenal Rabb kami? Ia berkata, "Ana sama isabiah." Allah berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya. Tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Jahmiyah bahwa Allah berada di bumi. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Khalqu Af'alil Ibad Ad-Darimi. Demikian pula uh, Abdullah bin Imam bin Ahmad ya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, Ibnu Battah, demikian pula Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelumnya saya akan menyebutkan pula pendapat imam yang empat. Imam yang empat kenal siapa saja Pak? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah tuan siapa? Abu Hanifah. Oh, masya Allah. Pintar. Kita kan, kasih kuis dulu pak. Ya? Eh, ini Hah? Ustaz kasih hadiah Ustaz. Ah, kasih aja tuh yang udah jawab. Bapak ini juga dibantu ya. Tahukah antum di antara imam yang empat yang paling keras dalam masalah ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Di, di tahun dilahirkannya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, ya dalam kitab Al-Fiqhul Akbar man angkara anna Allah taala fis sama'i faqad kafara siapa yang mengingkari Allah berada di langit bangka ia telah kafir Masya Allah apakah berarti kita boleh mengkafirkan oh kamu mengatakan Allah di mana-mana kafir kamu bukan bukan itu maksudnya bedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan oh, orang. orang ya Terkadang ada orang yang jatuh kepada keyakinan yang kufur tapi orangnya belum tentu kafir. Bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi karena banyak syubhat dan yang lainnya. Iya. Kemudian penulis kitab Al-Fiqhul Akbar Abu, Mut, Abu Muti Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi berkata lagi, "Sa'altu Abu Hanifah amman yaqul la a'rif rabbi fis sama au fil ardi. Aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang mengatakan begini, aku tidak tahu Robku atau Tuhanku berada di langit atau di bumi. Maka Abu Hanifah berkata, Qad kafar, dia sudah kafir. Lianna Allah Ta'ala yakul, karena Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arshis tawa, Allah Ar-Rahman bersama yang di atas arash wa arshu fawqa samawatihi sedangkan arash Allah berada di atas langitnya lalu ya Abu Muti bertanya lagi innahu yakul akulu 'alal arsy tawa. walakin qala la yudral arsyu fis sama'am fil ardi tapi orang ini mengatakan bahwasanya Allah bersama yang di atas arash tapi tidak diketahui arash itu di langit apa di bumi maka Abu Hanifah mengatakan, "Idza angkara annahu fis sama' faqad kafar." Kalau ia mengingkari bahwa aras berada di atas langit, ia telah kafir juga. Perhatikan, Pak, ini pengingkaran yang keras dari siapa? Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ardhah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Sekarang saya akan membawakan perkataan Imam Malik seorang imam Darul Hijrah. Imam Imam Malik Beliau terkenal sebagai ahlul hadis Ya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Syuraih bin ya bin An-Nu'man dari Abdullah bin Nafi ia berkata Imam Malik berkata Allahu fis sama, Allah berada di langit. Wa ilmu fi kulli makan dan ilmu Allah berada pada setiap tempat. La yakhlu minhu syai'un. Tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmu Allah. Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Taimi, Ja'far bin Abdullah dan sekelompok ulama lainnya mereka berkata, ada seorang laki-laki ja'a rajulun ila Malik Datang seorang laki-laki datang kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Aba Abdurrahman, disebutkan di, di dalam Al-Qur'an bahwa Allah bersemayam di atas arash. Kaifastawa? Bagaimana tata cara bersemayamnya?" Maka Imam Malik berkata, "Ya, yeah. al-istiwa'u ghairu majhul." Ya, ya al-kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun kata beliau beliau mengatakan makna istawa istiwa itu sudah diketahui maknanya apa secara bahasa Arab tapi tata caranya tidak akan bisa kita pikirkan sementara mengimaninya adalah perkara yang wajib kata beliau kemudian beliau berkata ya dan mempertanyakan tentang tata caranya itu adalah bid'ah. Mempertanyakan tentang tata caranya itu bid'ah. Sekarang gimana antum mau nanyain ke anak? Ustaz, Allah bersemayam di atas aras itu gimana ya? Nongkrong apa gimana? Dari mana kita tahu? Allah hanya mengabarkan Allah bersemayam di atas aras, selesai. Caranya gimana kita nggak tahu, Mas. Jangan ditanya. Karena Allah tidak pernah mengabarkan tentang hal itu. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Al-Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Hah? Pernah mendengar Imam Syafi'i? Siapa namanya Imam Syafi'i itu? Muhammad bin Idris. Lahir tahun berapa, Mas? Imam Syafi'i 150 Hijriah. Meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-qaulu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabul hadis alladziina ra'aituhum fa akhadtu 'anhum." Ya. مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر شيئا ثم قال وإن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلق خلقه كيف شاء وإن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد kata beliau pendapat atau keyakinan dalam as-sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat sahabat-sahabat kami di atasnya ashabul hadis yang aku bertemu dengan mereka dan mengambil ilmu mereka seperti Sufyan as sauri, Malik bin Anas dan yang lainnya yaitu menetapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau berkata, dan bahwasanya Allah bersama yang di atas arasnya, di atas langitnya. Namun Allah mendekati hambanya sesuai dengan apa kehendak, eh, apa yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian beliau menyebutkan akidah-akidah al-sunnah yang lainnya. Lihat. Ini perkataan siapa? Al-Imam syafii Beliau meyakini seperti yang diyakini oleh para ahlul hadis, ulama-ulama ashabul hadis di zamannya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas dan yang lainnya bahwasanya Allah bersemayam di mana? Di atas arasnya. Baik. Ya. Anda katanya madhab Syafi'i. Tapi kok keyakinannya beda dengan Imam Syafi'i? Tapi itulah Pak, di Indonesia ini kalau ditanya madhab, ya saya madhabnya madhab syafi'i. Tapi akidah saya bukan akidah Imam Syafi'i. Akidahnya siapa? Ash'ari. Oh berarti Imam Syafi'i sesat dong. Ya. Yang benar hanya Ash'ari. Padahal Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu kan datang jauh setelah Imam Ash-Syafi'i. 200 tahun setelah Imam Syafi'i rahimahullah. Anda tidak mau mengikuti keyakinan Imam Syafi'i? dan lebih mengikuti pengkeyakinan Abu Hasan al Ashari, ima anda mengatakan Imam Has, Iman Imam Syafi'i sesat atau bagaimana menurut anda? Bi Islam, maazakumullah. Kemudian kita akan membawakan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hambal di mana Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, "Ma makna qawlihi wa huwa ma'akum ainama kuntum?" Apa wahai Imam Ahmad makna firman Allah dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada? Demikian pula firman Allah, "Wa ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum." Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Itu maksudnya gimana? Allah berada di Allah bersama kamu di mana saja kamu berada dan tidaklah kamu bertiga berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Itu gimana? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Ilmuhu alimul ghaib wasyahadah. Ya. Allah mengetahui yang gaib dan yang ya, yang syahadah. Ilmu muhitun bikulli syai. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Syahidun alamul ghuyub. Allah mengetahui yang gaib. Ya alamul ghaib. Allah mengetahui yang gaib. Rabbuna alal arsh bila haddin wala, wala sifat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arash dengan tanpa disebut Allah mempunyai batasan. Wasi'a kursihu samawati wal ard. Allah Ya kursi Allah meluasi langit dan bumi. Lihat di situ akhi, Imam Ahmad ditanya, ya, apa sih makna firman Allah dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada? Kata Imam Ahmad, maksudnya bersama kamu dengan il ilmunya, dengan penguas pengawasannya, bukan dengan zatnya. Adapun zatnya Allah bersama yang di atas arasy, dia tinggi di sana. Namun Allah terkadang mendekat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ini keyakinan akal Islam imam yang empat. Imam yang empat. Madhab yang empat ini semua sepakat bahwasanya Allah berada di mana? Di atas arash. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan inilah keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa sih alasannya mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bersama yang di atas arash? Bapak tahu tidak, Pak? Mereka itu alasannya akal sebetulnya. Katanya begini, Masa Allah bersama yang di atas arash? Kalau Allah berada di atas, berarti Allah butuh tempat dong. Yang namanya di atas arash, berarti Allah butuh arash. Yang namanya di atas berarti Allah butuh tempat. Tidak mungkin Allah butuh tempat kata mereka. Maka kita katakan subhanallah. Masalahnya Anda ketika mengatakan Allah di atas aras berarti Allah butuh tempat karena akibat kamu menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebab kalau kita katakan Allah bersemayam di atas arash, namun semayamnya Allah tidak sama dengan makhluknya, dan tidak ada konsekuensi bahwa Allah butuh tempat dan butuh arash, selesai, mudah sekali. Ya. Ya subhanallah ikhwatlah Islam azakumullah. Makanya benar kata syukur Islam temiyah orang yang menolak sifat itu akibat dia mempersamakan sifat Allah dengan makhluknya. Contoh, masa sih Allah bersemayam di atas aras Dipikirkan sama dia. Yang namanya orang kan bersemayam di atas aras aras itu kan kasur, Pak. Ranjang. Berarti, ya, kalau ranjangnya diambil, jatuh kita. Wah, masa begitu Allah? Gak mungkin. Nah, yang dia pikirin dikira sama dia Allah itu kayak kita gitu loh. Akhirnya karena dipikirin dia oleh otaknya, seakan-akan Allah sama dengan makhluknya, langsung dia tiadakan. Ah, nggak mungkin. Allah yang di atas arash. Makanya kata Ibn Taimiyah, setiap orang yang menolak sifat, tadinya karena menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita katakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, mudah. Bukankah Allah mengatakan, Laisa kamithlihi syai' Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu Allah mengatakan apa? Wa huwa samiul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, berarti Pak, penglihatan dan pendengaran Allah tidak serupa dengan apapun juga. Maka jangan disamakan Allah dengan makhluknya ya akhal Islam Allah bersemayam di atas arash. Tinggi saat di sana. Ikhwatul Islam azakumullah. Inilah fitrah-fitrah kita sebagai manusia. Dan sudah saya sebutkan tadi kisah Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Ketika ditanya oleh muridnya Hamdani. Bagaimana kita menolak fitrah kita. Untuk mengatakan ketika kita berdoa bahwa Allah berada di atas, kita tidak bisa menolak fitrah-fitrah itu ya akhal Islam azakumullah. Nah ini ya akhal Islam. Lalu apa yang bisa kita petik dari beriman bahwa Allah berada di atas? Di mana Allah? Allah di ada di atas. Yang pertama, menunjukkan akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Bayangkan Pak, zatnya Allah jauh di atas aras, tapi Allah mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Antum tahu jarak antara langit dunia ke langit sana sangat jauh sekali Pak. Iya. Kalau bintang-bintang yang kita lihat itu saja masih langit dunia, Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Dan Allah zatnya jauh di atas arah sana. Tapi Allah mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Bukankah itu menunjukkan akan kesempurnaan pencipta kita? Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah? Menunjukkan kesempurnaan pengawasan Allah? Ya. Ikhwatul iman, azakumullah. Di antara faidah kita beriman bahwa Allah berada di atas arash. Mengimani kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kebesarannya. Karena Allah maha besar dan sangat besar sekali datnya. Kita selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah paling besar, Allah Maha Besar. Bagaimana kebesaran Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Pak? Kata Rasulullah, tidaklah tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan dengan apa? Dibandingkan apa? Dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Allah mengatakan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasnya. Arasnya. Kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bayangkan Pak, bumi yang kita pijak yang begitu besar. Ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit yang begitu besar. Tujuh langit yang begitu besar dibandingkan dengan arasnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuris kursi Allah. Kursi Allah yang sangat besar dibandingkan dengan apa? Arasnya ternyata tidak ada apa-apanya. Kecil sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan aras Allah dipikul oleh para malaikat di mana Rasulullah SAW menyebutkan iya. Udina li an uhadithakum an malakin min hamalatil arsh. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang malaikat pemikul arsh. Bagaimana besarnya? Ma baina syuhmati udhunaihi ila atiqihi masyirat syi'ab sab'u mi'at am. Jarak antara daging telinganya ini sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Itu malaikat pemikul arsh. Kalau begitu besar sekali Allah dan Allah lebih besar daripada arash dan Allah tidak butuh kepada arash itu menunjukkan kebesaran Allah zatnya yang maha besar tidak mungkin kita katakan Allah berada di mana-mana sebab kalau dikatakan di mana-mana di WC ada pak di comberan ada pak makanya tanya kepada orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana pak yang benar Allah di mana-mana Iya, di WC ada. Di comberan ada. Ya subhanallah, ikhwatlah Islam azakumullah. Dan anehnya orang yang mengatakan katanya Allah tidak berada di atas aras itu. Kalau Allah berada di atas aras berarti berkonsekuensi Allah butuh tempat. Sama saja dengan mengatakan orang Allah di mana-mana pun sama butuh tempat kalau begitu. Kalau memang gara-gara atau alasan menolaknya hanya karena seperti itu. Ikhwatul iman azakumullah. Kemudian di antara hikmah kita meyakini Allah bersemayam di atas arash. Itu untuk menyelamatkan akidah umat dari keyakinan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Karena banyak pak keyakinan di masyarakat kita mengatakan bahwa Allah bisa bersatu dengan apa? Dengan makhluknya. Dan orang-orang yang di ini disebut dengan wahdatul wujud. Dan kelompok wahdatul wujud itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama wahdatul wujud yang bersifat umum, artinya Allah bersatu dengan makhluknya di segala tempat di seluruh sehingga indah ini keyakinan Ibnu Arabi. Di mana Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Arabi. Ya. Yeah, mengatakan dalam syairnya dia, tidaklah anjing dan babi kecuali jelmaan dari Tuhan kita. Sampai-sampai begitu, Pak. Makanya Ibnu Arabi dikafirkan oleh Imam Ghazali. Ya. Yeah. Yang kedua adalah wahdatul wujud tapi tidak secara umum. Ya bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya itu hanya pada makhluk-makhluk tertentu saja. Seperti para walinya. Bahkan orang-orang tasawuf dalam dunia tasawuf mereka hampir-hampir tidak bisa membedakan antara wali dengan Allah. Kenapa? Karena wali itu sudah bersatu dengan dengan Allah. Iya. Yeah. Maka ini pun keyakinan yang batil. Adapun kita sunnah punya keyakinan bahwa Allah jauh dari hambanya, tapi ilmunya mencakup segala sesuatu. Namun Allah pun mendekat dengan zatnya kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah turun ke langit dunia, ya di di, di sepertiga malam terakhir, Allah pun mendekat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi caranya bagaimana hanya Allah yang maha tahu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah bersemayam di atas arus Mudah-mudahan pemaparan saya yang singkat ini ya semakin meyakinkan kepada kita bahwasanya Allah Rob kita bersemayam di atas arasnya dengan semayam yang tidak serupa dengan makhluk-makhluknya Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan Ustaz ini uh, sebenarnya apa sih konsekuensi kita kalau kita salah ataupun tidak tahu kalau di mana Allah yang tepatnya dan apakah ini ada yang bilang kalau ini ranah khilafiyah Ustaz. Jadi uh, eh, di, mohon dimaklumi kalau misalkan ada perbedaan begitu Ustaz. Sebetulnya Pak, sebelum datangnya Abu Hasan Al-Asy'ari, demikian pula kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah belum ada perbedaan di antara para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tentang keyakinan Allah di atas arash. Tapi ketika muncul kelompok-kelompok ahlul kalam seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah yang berbicara tentang Allah dengan akal pikirannya, mulailah muncul keyakinan-keyakinan seperti itu. Makanya tidak ada satupun asar-asar yang sahih dari para sahabat yang mengatakan Allah di mana-mana. Walaupun dibawakan oleh sebagian orang-orang di zaman sekarang, tapi semua sanad-sanadnya terputus, semua tidak ada asalnya. Ya, dusta atas nama Abu Bakar dan yang lainnya. Dan sudah kita sebutkan tadi keyakinan para sahabat diantaranya Abdullah bin Mas'ud, diantaranya Zainab bintu Jahash. Demikian pula sahabat yang lainnya diantara Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ya, yang menunjukkan bahwasanya itu menjadi sebuah kesepakatan di antara mereka. Makanya khilafiyah ini muncul setelah terjadinya ijma.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 Maksudnya kata Imam Syafi'i itu ijma mereka. Maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka dari itu yang akan Islam ya orang yang meyakini bahwa Allah berada di mana-mana berarti dia sudah bertabrakan dengan ijma kaum muslimin Ijma' salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun klaim sebagian orang bahwa ini khilafiyah, saya katakan khilaf itu muncul setelah iya, iya, munculnya iya. para ahlul kalam. Sebelum itu tidak ada khilaf. Iya, Allah wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada satu lagi Ustaz. Ini ada yang mengatakan bila, bila boleh dibilangkan sub, subhan ini Ustaz. Ada yang mengatakan ini ada juga dalil yang mengatakan Allah tuh ada juga di bumi dengan dalil dari hadis Bukhari Ustaz yang sesungguhnya apabila salah seorang kalian berdiri dalam sholat, maka ia sesungguhnya berbincang-bincang dengan Robnya atau Tuhannya yang ada di antara dirinya dan kiblatnya. Oleh karena itu jangan ia meludah ke arah kiblatnya, tetapi meludah ke kiri atau ke telapak kakinya. Ini mengatakan beliau bahwa Allah itu ada di bumi berhadapan dengan yang sholat. Hadis itu berbunyi begini, ya. Idza shalla ahadukum fa inna Allah qibala wajhihi Apabila seseorang dari kalian sholat karena Maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya Perhatikan kata-kata di hadapannya Kalau anda sedang menghadap matahari Matahari di depan anda Apakah berarti matahari itu ada di depan anda? Hah? Coba antum pak hadapkan hadiri antum ke matahari di waktu pagi Matahari itu di depan anda Terus apakah anda punya keyakinan bahwasanya matahari itu di sini di bumi kalau Anda punya keinginan seperti itu, mungkin anak SD lebih pintar dari Anda. <laughs> Iya. Tidak bertabrakan. Karena Allah berada di depan kita, tapi Allah bersemayam di atas arasnya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah alam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini mungkin waktunya untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab, eh, kita serahkan ke Afani, Pak. Silakan, Pak. Alhamdulillah uh, telah jelas dan dahsyat bahwa penjelasan dari Ustaz tadi di dalam sesi materi uh, sebelumnya Ustaz ada syubhat nih Ustaz, kalau saya boleh tanya sebelum masuk ke tanya jawab ada orang tokoh masyarakat mengaku alusuna Ustaz tapi dia juga tidak menyarankan bahwa nggak usahlah tahu Allah di mana yang penting masyarakat itu dapat beramal ma'ruf nahi mungkar Pendapat Ustadz gimana? Dia mengaku seorang ahlu sunnah Ustadz. Iya. Pertama, masalah-masalah yang sifatnya akidah dan itu sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, kita tidak boleh menganggap remeh. Selama itu menjadi sebuah keyakinan para sahabat, para tabi'in dan itu menjadi sebuah ijma dan kesepakatan mereka, tidak boleh kita menganggap remeh. Karena buktinya para ulama terdahulu ya mengingkari orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah bersemayam eh berada di mana-mana. Termasuk yang mengingkari siapa? Tadi saya sebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab apa? al gunyah Beliau mengingkari per, ya, perkataan orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Yang kedua, namun tentunya kita sebagai ahlu sunnah disifati oleh Syekhul Islam ahlu sunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. ahlu sunnah itu orang yang paling mengenal kebenaran dan yang paling menyayangi manusia. Maka ahlu sunnah berpikir bagaimana menebar kasih sayang kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah. Terkadang kita dakwai dengan penuh kelembutan, kita dakwahi mereka dengan hujah. Ya, kita dakwahi mereka dengan ilmiah. Sebagaimana dahulu Rasulullah mendakwahi kaum musyrikin ya Quraisy misalnya dengan kelembutan. Jangankan sesama orang Islam kepada kaum Quraisy aja musyrikin lembut Rasulullah, apalagi sesama umat Islam. Yang kita lihat banyak di antara mereka tidak tahu, tidak faham karena adanya syubhat di kepala-kepala mereka. Maka pada waktu itu kita pahamkan dengan sabar. Kita tegakkan hujah kepada mereka dengan harapan supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keyakinan yang benar, yang hak, yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di sini ya menghadapi orang seperti ini kita katakan bahwasanya perkataan Pak Kiai itu yang mengatakan udahlah kita nggak perlu mempermasalahkan ya Allah di mana kek terserah yang penting kita sudah Islam kita katakan maaf ulama terdahulu kok mempermasalahkan ya Imam Abu Hanifah mempermasalahkan Imam apa namanya Abdullah bin Mubarak mempermasalahkan Imam Syekh Abdul Qadir Jalari bahkan mempermasalahkan itu dan menganggap ini adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan al-sunnah wal wal jamaah. Apakah mereka tidak lebih fakih? Tetap Pak, bukan berarti dalam hal ini kita bersikap arogan tidak. Bukan berarti kita dalam hal ini kita mudah memfonis orang tidak. Karena banyak orang berkeyakinan seperti itu karena ketidaktahuan, kebodohan dan yang lainnya atau karena banyaknya syubhat. Maka kewajiban kita adalah hilangkan dulu syubhat-syubhat mereka. Ya. Yang jelas perkataan kiai itu ya perlu di apa namanya Eh, ditimbang dengan perbuatan para ulama terdahulu. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, "Fanzur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik, fala ta'jalan." Imam Al-Barbahari ini wafat pada tahun 327 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Lihatlah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian." Semua orang yang kamu dengarkan perkataannya di zaman kalian itu Jangan tergesa-gesa untuk menolak atau menerima Hatta tandurofi Sampai kamu lihat dulu Hal takallamu fihi ashabu Rasulullah Adakah dahulu para sahabat yang mengucapkan itu? Au ahadu minal ulama Atau seorang ulama, ulama terdahulu jadi kalau kita mendengar ada orang mengucapkan sesuatu kata Imam Al-Barbari, jangan langsung di, ditelan, tapi lihat ada enggak sahabat terdahulu yang mendahului ucapan seperti itu. Ada enggak ulama terdahulu yang sepakat dengan apa namanya sesuai dengan pendapat dia? Ternyata kita dapati tidak ada yang sesuai. Maka menjadi pertanyaan besar, lalu siapa yang lebih fakih? Para sahabat kah atau orang itu? Tidak mungkin kita menyalahkan generasi yang mulia, generasi yang diutamakan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Meskipun Ustaz uh, orang ini mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah tetap harus ditimbang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang benar Ustaz ya? Ya, walaupun dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah, tapi kalau ternyata ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabiin, tetap kita tidak setuju dengannya. Namun tentunya kita berusaha untuk menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Iya. Allahu a'lam. Oke, okay. Masya Allah Barakallahu Fik. Reda, kita buka ya. Tanya jawab Ikhwan seperti biasa ya. Iya, ini untuk yang Ikhwan diingatin lagi apa nih? <laughs> untuk Ikhwan kita ingatkan lagi pertanyaannya boleh langsung. Kalau untuk akhwat pertanyaannya dikumpulkan di kotak yang ada di bagian akhwat. Untuk Ikhwan boleh langsung. Namun pertanyaannya harus sesuai dengan tema supaya kita bisa menggali lebih dalam dengan tema kita hari ini. Oke, pertanyaan dibuka. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebutkan nama Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Pertanyaan saya tentang hadis jariah yang menyebutkan Aina Allah. Pertama, ada yang memahami hadis ini termasuk hadis ahad, Ustaz. Apa? Hadis ahad. Hadis ahad. Ya. Kedua, ternyata ada hadis lain yang bukan riwayat dari nah, hadis berbeda dari hadis jariah ini yang yang eh, menyebutkan bersahadat jariah juga tapi bersyarat atas atas had atas hidunallah saya lupa apa atas hadunallah gitu Ustaz bersahadat artinya uh, jariah ini tidak tidak di uh, tidak menyebutkan bahwa Allah ada di aras uh jariah ini menyebutkan bahwa dia bersahadat Ustaz uh-huh. kenapa begitu karena alasan pemahaman ini bahwa tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan seseorang dengan pertanyaan Ainallah -hmm. Islamnya se se seseorang ini harusnya adalah bersahadat gitu Ustaz. Mm -hmm. Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid jilid 1 halaman 8 mengatakan Wa kama anna ahla sunnati wal jama'ati yaqbaluna al ahadits al ahad ahadits al ahad fil ahkam Sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah menerima dan meyakini hadis ahad dalam masalah hukum mereka pun menerima dan meyakini hadis ahad dalam masalah akidah. Ini ijma seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Makanya seluruh ahli hadis menerima hadis ahad dalam masalah akidah dan menetapkan akidah dengan hadis-hadis ahad. Dan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Dalil dari Al-Quran dari hadis yang menentukan wajibnya menerima hadis ahad banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman ya dalam surat At-Taubah ayat 122. "Wa makanal kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin semuanya pergi ke medan perang tapi hendaklah di antara kaum muslimin ada taifah yang mereka tafaku dalam agama agar mereka pulang kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka agar mereka waspada. Ya. Allah mengatakan hendaklah kaum mukminin jangan semuanya pergi ke medan perang, tapi ada taifah kaum muslimin yang menuntut ilmu nanti akan memberikan peringatan kepada kaumnya. Imam Bukhari mengatakan Kata ta'ifah itu masuk padanya satu dan dua orang. Ahad. Iya. Yeah. Berarti Allah mengatakan orang yang menuntut ilmu hendaklah ia kembali kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa hadis ahad hujah. Di antaranya Allah berfirman dalam surat uh, apa namanya? Al-Hujurat Ya dina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, maka hendaklah kamu periksa dengan teliti. Allah mengatakan, kalau yang datang orang fasik, walaupun satu orang, wajib diteliti. Tapi kalau yang datang itu bukan orang fasik alias orang yang bertakwa, maka tidak perlu diteliti. Kata Ibn Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan wajibnya menerima khobar ahad. Yeah. Di antara hadis Nabi Alaihi Wasallam mengutus Muad bin Jabal seorang diri kemana? Ke Yaman. Mengajarkan apa? Akidah. La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, Inna kata qawman ahlal kitab. Hai Muad, kamu akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab maka hendaklah yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Di sini Muad bin Jabal sendiri. Ya. Dan ini menunjukkan wajibnya menerima hadis ahad yang sahih, yang sahih. Dan ini menjadi sebuah kesepakatan seluruh ulama yang menolak hadis ahad hanyalah firqah-firqah seperti Mu'tazilah. Demikian pula Asy'ariyah. Mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah. Dan ini pendapat yang tidak ada pendahulunya dari kalangan sahabat, baik tabi'in maupun tabi'un tabi'in. Bahkan ini bertabrakan dengan ijma al-sunnah seluruhnya. Bahwa hadis ahad wajib diterima dalam masalah akidah maupun hukum. Perhatikanlah, dalam riwayat riwayat hadis itu tidak boleh mengambil satu riwayat buang riwayat yang lain, Pak. Hmm. Ini adalah merupakan gaya orang Yahudi kalau seperti itu. Orang Yahudi itu membuang sebagian ayat, menerima sebagian ayat. Sebagian ayat yang sesuai hawa nafsunya diterima, yang enggak sesuai ditolak. Sementara riwayat yang menyebutkan Allah berada di langit, eh, di langit, sahih, riwayat Muslim dalam sahihnya. Maka kita katakan riwayat-riwayat itu tidak bertabrakan, tapi saling melengkapi. Makanya ya tata cara pemikiran seperti tadi dengan mengatakan tapi kan dalam riwayat yang lain tidak ada lafaz itu tapi dalam riwayat saya muslim ada wal musbit muqaddam 'ala nafi dan kaidah mengatakan yang menetapkan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak tidak, ada dan perawi-perawi yang menyatakan ada pun juga siqat ya perawi-perawi yang siqah paham tidak Pak Iya Cukup Pak. Saya khair Ustaz. Jazakallah. Ada lagi Pak nih? Ini se ada dari Mas Yopi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah uh, bermunajat di uh, Sidratul Muntaha. Ya bukan berarti bahwa Allah ada di tempat itu. Gitu. Terus uh, kita hubungkan lagi dengan munajat uh, Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur dan gimana gimana kurang dengar? Iya tadi uh, Rasulullah SAW uh, bermunajat di Sidratul Muntaha. Tidak berarti Allah berada di tempat itu. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam yang bermunajat di Bukit Tur dan Nabi Yunus di uh, perut ikan bermunajat kepada Allah. Bukan berarti Allah berada di tempat itu. Jadi menandakan uh, ada sebagian orang yang, yang berpendapat bahwa Allah itu tidak ada di satu tempat. Gitu. Bagaimana ini Pak Ustaz? Saya yakin itu pendapat Bagaimana pribadi dia. Saya tahu orangnya bahwa katanya Rasulullah Isra Mi'raj ke langit ketujuh Sidratul Muntaha itu tidak menunjukkan Allah berada di sana. Sebagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah di bukit Tursina berarti bukan berarti Allah berada di sana. Saya katakan ini pendapat pribadi dia dan tidak pernah didahului oleh para ulama sebelumnya. Bahkan kalau kita ubek-ubek buku manapun dari ulama salaf terdahulu tidak ada satupun yang memahami demikian. Ya, tahukah Anda para sahabat sampai-sampai berselisih ketika Rasulullah besel, apa naik ke langit ketujuh itu ngelihat Allah apa enggak? Berselisih para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah. Aisyah mengatakan tidak. Bahkan Aisyah mengatakan aku langsung bertanya bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal raita rabbak?" Ketika engkau Isra Mi'raj itu ke langit, Engkau melihat Tuhanmu tidak? Kata Rasulullah, nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Sedangkan dalam riwayat hadis yang disebutkan yang sahih Rasulullah sahabat, hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Kenapa para sahabat berbeda pendapat? Apakah Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu melihat Allah atau tidak? Karena mereka punya keyakinan bahwasanya Rasulullah pergi ke sana bertemu dengan dengan Allah. Dan ini keyakinan para sahabat sampai-sampai mereka berselisih karena itu. Karena masalahnya apakah Rasulullah waktu itu melihat Allah apa tidak? Aisyah mengatakan tidak karena Rasulullah sendiri mengatakan nurun an arah ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Berarti cahaya yang dimaksud di sini adalah hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam riwayat Muslim, hijabuhu nur, hijab Allah itu cahaya. Kalau Allah, Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar seluruh yang Allah lihat di bunga bumi ini, eh, di, di alam semesta ini. Maka dari itulah yang dia katakan itu pasti dari koceknya sendiri. <laughs> Yang dia katakan itu pasti ada dari pendapatnya sendiri yang tidak ada satupun ulama terdahulu yang memahami demikian. Mana yang lebih kita percaya? Para sahabat atau orang itu? Tentu para sahabat lebih kita yakini dan lebih kita percayai. Ya, Allahu a'lam. Masya Allah. Beda, semakin ya. oke nih dah iya. pertanyaan. Ya. <laughs> Ini orang itunya bukan Ahyopi sendiri kan? Jangan ini dia. Pertanyaannya pelan-pelan tapi pasti nih. Iya, Masya, Masya Allah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Eh, saya mau, mau bertanya. Sebutkan namanya dulu, Bapak. Saya Fahmi, Ustaz. Jakarta. Uh, gini, tadi kan ada Ustaz menjelaskan bahwa boleh jadi orang yang menolak akidah Allah atas langit itu karena masih ada syubhat yang bercokol pada pemahaman mereka. Begini, kami itu pernah diskusi dengan orang yang punya uh, apa pemahaman seperti itu, uh, tapi ujung-ujungnya mereka malah mengkafirkan kami dan dan memprovokasi orang kebanyakan bahwa itu adalah ajaran Wahabi katanya. Wahabi. Ah, ah, ah, nah, pertanyaan anak-anaknya Mang Wahab ya. <laughs> nah, pertanyaan saya begini, kalau misalnya mendakwahi orang yang seperti itu bahkan cenderung mengkafirkan, bagaimana caranya dan kedua bagaimana supaya eh, orang-orang uh, orang-orang kebanyakan kayak kami ini yang baru belajar nggak sampai kena gampang sekali mengkafirkan orang kayak gitu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya Antum harus betul-betul mempelajari secara mendalam tentang dalil-dalil dan hujah dan perkataan para ulama yang banyak. Iya, antum bisa buka yufid.com. Cari Allah bersama yang di atas arash. Di situ disebutkan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya dan bantahan-bantahannya. Antum baca bukunya Ustaz Firanda yang berbicara tentang Allah bersama yang di atas aras panjang pembahasan beliau dan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Nah, kalau antum baca itu secara mendalam sudah menguasai semuanya, ya antum kirimin surat kaleng ke kiai itu. Ya, temparin kaleng, wing, pelentang, pelentung <laughs> ya. Biar dia faham hujah-hujahnya. Iya, Allah a'lam. Reda, ya. hadiahnya ya. mana, Da? Gimana, Da? Enggak <laughs> ada hadiahnya ya. Hadiahnya ini agak susah nih memberikan. Oh, <laughs> Oke. Okay. Mungkin nanti yang bertanya silakan ketemu di depan apa nih. Oke, okay. Ustadz ada lagi yang mau bertanya Ustadz dari Ikhwan. Setelah itu insya Allah kita akan uh, membacakan pertanyaan dari akhwat. Silakan Mas Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Anak ilmi Anak mau bertanya uh, dalam hadis muslim yang sempat Ustaz paparkan di awal-awal tadi uh, Tentang Nabi bertanya kepada budak ya Ustaz ya Nah uh, Ada perpendapat bahwa itu sekedar pertanyaan Nabi untuk budak uh, Untuk membebaskannya Apakah uh, ada pendapat asar dari sahabat tentang di mana Allah itu berada, Ustaz, atau ada uh, cukup hadis itu untuk sebagai hujah. Terima kasih. Gimana gimana? Belum paham, belum paham. Ya, jadi kayaknya uh, hadis yang jariah tadi itu dianggap untuk Nabi itu ingin membebaskan budak saja gitu. Jadi tidak sebagai hujah yang kuat untuk seluruh umat. Mas, kalau cuma pengen ngebebasin doang sih, nah, Rasulullah mudah aja bebaskan aja. Lagian kan yang namanya membebaskan budak tidak disyaratkan harus muslim. Tinggal Rasulullah bilang aja ke majikannya, udah bebaskan aja. Selesai. Itu pun sah, sah tidak? Tapi Rasulullah bertanya tentu karena Rasulullah ingin mengetahui bagaimana wanita ini. Makanya Rasulullah mengatakan apa? <clears throat> Siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, aktika merdekakan dia karena ia seorang mukminah." Ya. Perhatikan kata-kata ini. Di mana Rasulullah SAW ya, kejadiannya adalah seorang sahabat mengadu ke Rasulullah dan mengatakan bahwa ia marah sekali sama si wanita apa budaknya ini sampai ditempelengnya si wanita, budak wanita ini. Bagaimana ya Rasulullah? Saya sudah menempeleng dia, mendolimi dia. Maka Rasulullah memanggil, coba panggil si wanita itu. Iya. Makanya perkataan dia mengatakan, ah itu kan Rasulullah hanya untuk memerdekakan saja. Jadi hanya karena untuk memerdekakan Rasulullah nanya-nanya seperti itu nggak ada manfaatnya begitu. Jadi perkataan tanyaan pertanyaan Rasulullah di mana Allah, siapa aku, semua itu tidak ada manfaatnya. Subhanallah, mangkaya ente bercanda-bercandaan. Rasulullah SAW orang yang paling mempraktekkan firman Allah, waladinahum anil lagwi mu'ridun. Dan mereka orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang sia, sia. yang sia-sia. Kan itu sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu berpaling dari yang sia sia-sia. Bagaimana Anda katakan bahwasanya ucapan itu hanya sia-sia saja, tujuannya hanya untuk memerdekakan saja? Inilah Pak, ya. Sebetulnya ini sebetulnya hanya sebatas dalih untuk mengikuti hawa nafsu saja. Ah, itu sih cuma gini gini gini. Padahal sebetulnya sudah jelas di mata dia bahwa Rasulullah bertanya kepada yang budak ini di mana Allah. Allah. Nah. Adapun tadi Ikhwan tadi bertanya uh, apakah ada asar dari sahabat tadi sudah dijelaskan ya, Ustaznya dari Abdullah bin Mas'ud dari Zaid. Iya, sudah disebutkan asar-asar sahabat, Pak. Bapak tadi tidur nggak Pak? <laughs> nggak tidur kan? <laughs> Baik, silakan tadi. Oke, Masya Allah, Jazakallah khairan. Ustadz, kita buka pertanyaan dari Akhwat. Ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih Ustadz. Eh, jika Allah turun di saat sepertiga malam terakhir dan uh, eh, pertanyaannya saya uh, gabungkan dengan ada juga yang bertanya begini. Dunia itu bulat Ustaz. Kalau pada saat sepertiga malam Allah turun di Indonesia, lalu bagaimana Allah bisa sama katanya Allah di atas langit tapi Allah juga turun di Amerika misalnya atau di belahan dunia lain? Terima kasih Ustaz memang kalau kita pikirin pakai akal kayaknya begitu pak Ya tidak. Sepertiga malam pertama di Indonesia. Pas udah pagi sepertiga malam di sono. Oh berarti Allah di, langit dunia terus dong. Nggak balik-balik. Nongkrong aja begitu. La ilaha illallah. Sama dengan sabda Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ila aina tajri di syams?" Tahukah kalian Kemana matahari ini berlari? Kata para sahabat Allah dan Rasul lebih tahu. Inna tajri li mustaqarrilah tahtal arsh. Sesungguhnya matahari ini lari ke tempat mustakornya di bawah arash. Lalu ia pun sujud kepada Robnya. Lalu kemudian Allah pun berfirman, terbitlah kamu, ya, dari timur. Dia pun kemudian terbit. Coba pikirin sama antum. Kalau dengan akal-akalan tadi, hadis ini nggak masuk di akal kayaknya, Ustaz. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ia pergi ke mustakornya, kemudian ia sujud. Kayaknya kalau di sini tenggelam di sono nggak tenggelam deh kapan sujudnya ya? Iya. Akhi, ini masalah gaib dan Allah ala kulli syai'in qadir. Yang menciptakan waktu siapa? Allah Allah mampu tidak untuk mengatur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Mudah, bagi Allah mudah. Kalau anda beriman bahwa Allah maha kuasa atas, segala sesuatu, saya yakin pertanyaan itu sudah terjawab. Karena Allah maha kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu, sedangkan akal kita lemah. Kita ini Pak, mau mikirin yang gaib itu susah loh Pak, susah ya mikirin yang gaib saya berikan permisalan kalau mobil kekuatannya 2 ton dikasih 10 ton gimana Pak pejret atau pejret hancur akal pun demikian akal punya keterbatasan kemudian memikirkan sesuatu yang tidak terbatas dan Allah tidak terbatas hancur akal kita Pak dan tidak akan terpikirkan oleh akal kita Jangan jauh-jauh deh Pak. Banyak sekali hal-hal yang dikabarkan oleh Allah kalau kita pikir-pikir akal kita nggak masuk di akal Pak. Tentang adanya adab kubur. Masuk di akal nggak tuh? Jangan jauh-jauh deh. Setiap malam antum bermimpi. Gimana tuh? Secara akal mimpi tuh gimana ya? Iya. Kok bisa bertemu dengan antum bisa jalan-jalan ke Amerika tanpa paspor? <laughs> Iya. Kok bisa ya bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia terkadang? Coba antum pikirkan dengan akal antum. Gak ketemu tuh, gimana ya? Secara akal kayaknya gak. Makanya Pak, dalam masalah gaib, imani saja dengan iman. Akal kita ada kemampuan yang terbatas. Hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Allahu Baik, Fani saya ambil alih ya Fani ya. Sikat ya. Baik, ini ada pertanyaan nih. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, makna dari Al-Quran bahwa Allah berada lebih dekat dari urat nadi. Dan maksudnya ini bagaimana Ustaz, lebih dekat dari urat nadi dan bagaimana kita tahu kalau Allah itu dekat? Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kebanyakan ulama tafsir menafsirkan makna hadis ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kami lebih dekat ke, dari ulat lehernya yaitu malaikat-malaikatnya. Karena siak ayat itu menunjukkan sebelum dan setelahnya. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah ia mengucapkan ucapan apapun kecuali di sisinya ada malaikat apa? Yang rokib dan atid yang mengawasi dan mencatat. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu yaitu para malaikat para malaikatur rahman yang mencatat perbuatan-perbuatan hamba. Lalu bagaimana kita tahu kalau Allah itu dekat Ustaz? Bagaimana kita tahu Allah itu dekat? Kita tidak tahu. Yang jelas Rasulullah mengatakan ya bahwa Allah mendekat kepada hamba-Nya di malam di sepertiga malam terakhir. Berarti di sepertiga malam terakhir Allah dekat kepada kita. Rasulullah sabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah di saat dia sujud. Bagaimana Allah mendekat hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu dan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bagi Allah itu mudah, mudah dan mudah. Wallahu alam. Baik ini nggak nggak terasa nih hampir jam 11 dan Ustadz harus segera pergi ke Cilengsi dikarenakan ada kajian. Mungkin ada pertanyaan terakhir Ustadz. Ini ada pertanyaan menarik Ustaz. Apakah Fir'aun itu juga percaya kalau Allah itu ada di atas? Fir'aun berkata kepada Haman, <clears throat> Ya Haman ibni ibni li sorhan la'alli ablugul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunhu kadiba. Berkata Fir'aun kepada Haman, Hai Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Barangkali aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Saya yakin Musa itu dusta. Fir'aun tidak yakin Allah berada di atas langit. Berarti mohon maaf saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak yakin Allah di langit sama dengan Firaun ya. Tapi demikianlah keyakinan Firaun. Iya, Firaun namun dalam ikhwatul Islam eh, dalam ayat itu tegas mengatakan Firaun mengatakan apa? Hai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, pencakar langit supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ada apa enggak sih? Dan aku yakin Musa itu dusta. Karena Fir'aun tidak percaya kepada adanya Allah. Tapi lucunya Fir'aun mengatakan, aku ingin naik ke langit. Mhm. Untuk melihat apa? Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqonata anfusum dhulma wa Fir'aun mengingkari sementara hatinya yakin kepada kebenaran Nabi Musa. Makanya kenapa ya Firaun minta pengen langit pengen naik langit ke atas. Sebetulnya bukan karena Firaun menolak dengan hatinya, tapi itu sebagai apa kesombongan dia. Makanya ya akhi ya mengingkari Allah berada di atas langit itu berasal dari keyakinan Firaun. Hmm. Bukan dari Islam. Bahkan ini menunjukkan bahwa keyakinan Nabi Musa itu Allah berada di langit. Buktinya Firaun minta kepada Haman pengen ngelihat ke langit. Dari mana Firaun tahu kalau bukan pemberitahuan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Ya, dan sudah kita sebutkan tadi perkataan Kab al-Ahbar menyebutkan dalam Taurat ternyata di dalam Taurat pun pengikian bahwa Allah di atas langit di atas arasnya bersemayam Allah alam. Berarti kembali ke fitrah ya saat ya. Fitrah manusia itu kalau robnya itu pasti di atas. Pastilah ya, fitrah manusia. Fitrah manusia manapun juga. Yang bukti yang paling agung adalah ketika di saat mereka berdoa. Mm -hmm. Semua sepakat untuk berdoa menghadap ke langit. Ya Allah alam. Baik Ustaz, mungkin untuk terakhir untuk nasihat-nasihat bagi kita Ustaz, bagi kita yang mungkin ingin uh, mengetahui atau uh, yang belum mengetahui ataupun nasihat-nasihat bagi kita untuk kita istiqomah kalau Allah itu ada di atas ars gimana? Gitu, Nasihat saya buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Yang pertama, teruslah kobarkan semangat menuntut ilmu. Terutama antum-antum yang masih masa muda, semangat antum, kata para ulama, hendaklah yang pertama kali menuntut ilmu dulu jangan dulu semangat pergerakan. Jangan dulu semangat ya, tapi semangatkan dulu ilmu supaya kita bisa menjeimbangkan segala sesuatu dan menilai segala sesuatu dengan ilmu dengan bukan dengan hawa nafsu, bukan pula sebatas dengan semangat. Yang kedua, berakhlaklah dengan akhlakul ulama. Ya. Berupa ketawaduan, sopan santun, wajah yang berseri yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW atabasum fi wajhi akhika sadaqah tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah perlihatkanlah keindahan Islam perlihatkanlah keindahan sunnah jangan sampai kemudian sunnah terlihat seram gara-gara wajah anda yang seram ya yang ketiga yang akal Islam Gunakan waktu-waktu kita semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita hidup di zaman yang gat-gat menjadi sebuah tujuan. Bahkan sekarang ini Pak, kebutuhan primer orang pergi kemana-mana adalah apa? Power bank sama apa? <laughs> Yeah. Smartphone. Kayaknya kalau antum kehilangan ketinggalan HP dengan ketinggalan istri, <laughs> lebih kepikiran HP Pak daripada istri. <laughs> Iya. HP ini gadget ini Masya Allah menyebabkan kita banyak waktu kita hilang habis ngobrol sana sini ngelor ngidul memang di sana ada manfaatnya juga WhatsApp ada ilmunya ya kalaupun memang antum mau seperti itu juga ikuti WhatsApp WhatsApp kajian-kajian para ustadz supaya lebih bermanfaat lebih banyak ilmu yang bisa kita ya dapatkan. Iya. Allah malam itu yang bisa saya nasihatkan terutama nah. buat saya sendiri pribadi dan buat antum semuanya. Wabillahi taufik. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya dan pemaparannya.